Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. <clears throat> Selalu saja kita ucapkan kalimat ini dengan penuh harapan kepada Sang Pencipta Allah agar segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dipenuhi olehnya. Karena memang dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia dan sederhana ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan penghargaan, cinta dan kerinduan kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan juga Allah bersama malaikatnya, Sang Pencipta bersama para malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita dalam kitab adab atau bab, bab adab dalam kitab Minhajul Muslim dan kita masuk sekarang ke adab terhadap diri sendiri. Pasal kelima. Setelah sebelumnya kita sudah membahas adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sudah saya bahasakan teman-teman sekalian, adab artinya tata kerama atau bahasa lain adalah mengemas apapun yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah <clears throat> agar menjadi jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, jauh lebih nyaman. Masjid misalnya diperindah, <clears throat> dibuat sejuk, nyaman sehingga orang atau seseorang yang mau ibadah dalamnya lebih nyaman. Itu termasuk juga dalam masalah adab. Seseorang memilih makanan minuman yang sehat sehingga tubuhnya lebih sehat juga termasuk adab misalnya atau menggunakan pakaian yang bersih sejadahnya yang bersih pada saat mau sholat malam atau mau ibadah dan ini juga salah satu aplikasi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala misal contoh masalah ke masjid tadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayuha ya bani adam khudu zinatakum 'inda kulli masjid al-ayah Hai anak Adam ambillah semua perhiasan terbaikmu maksudnya adalah pakaian yang rapi, yang santun, yang bersih. Setiap kali kalian ingin ke masjid. <clears throat> Dan kita sudah membahas empat pasal berhubungan dengan masalah adab ini. Dan kita akan masuk ke pasal kelima, adab terhadap diri sendiri. Teman-teman sekalian, tubuh yang sedang sekarang kita bisa nikmati ini dengan seluruh organnya adalah titipan dari Sang Pencipta Allah. Dan setiap titipan amanah dan setiap amanah harus dijaga dalam agama kita. Mata, telinga, hidung, gigi, lidah, semuanya, tangan, apa saja. Maka ada adabnya di sini. Jadi jangan kita berbuat semau kita. Harus kita memberikan asopan, merawat, ya, menjaga semaksimal mungkin. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi rajim, wa la tuhliku anfusakum al-ayah, jangan pernah kalian binasakan diri kalian. Kata para ulama tafsir, jangan pernah masuk dalamnya merusak tubuh kalian. Kalau ada orang sengaja membuat dirinya binasa dengan cara dia menusuk-nusukkan misal narkotika, narkoba, atau dia memasukkan susuk di badannya, atau dia membuat tato dengan merusak kulitnya, atau apalah dia mengubah ciptaan Allah yang memang tidak perlu diubah itu, tidak perlu ditata, tidak perlu sesuatu. Seperti wajahnya sudah begini lalu diubah dengan wajah yang lain. Ini semua masuk dalam larangan dan tidak boleh sama sekali. Serta kalau kita menjaga, merawat dengan memberikan asopan atau mengemas tubuh ini dengan baik, maka secara otomatis ya, secara otomatis kita akan mendapatkan pahala. Dan bisa saja sesuatu yang mubah berubah menjadi pahala. Contoh misal, salah satu yang dibutuhkan oleh tubuh tidur, istirahat. Karena ada saatnya dia letih. Letih itu isyarat dari sang pencipta Allah pemilik tubuh ini agar diistirahatkan. Kalau kita tetap paksakan diri untuk bergerak, beraktivitas dalam kondisi kita letih, maka kita akan jatuh nanti. Sakit misalnya efeknya atau tergeletak tidur di satu tempat, di lantai, di tanah, karena sudah tidak tahan lagi. Salah satu haknya istirahat. Istirahat ini mubah kalau orang hanya sekedar ngantuk tidur. Sama dengan lapar, haus. Itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh ini. Kalau seseorang melanggar itu, dia tidak mau makan, tidak mau minum, maka bisa mati efeknya. Atau rusak anggota tubuhnya, tadinya segar, sehat, menjadi kusut ya, menjadi kurus dan seterusnya. Ya. Ini juga mubah kalau seseorang makan dan minum, mubah-mubah saja karena begitu lapar dia makan, begitu haus dia minum. Begitu pula menggunakan pakaian dan seterusnya. Tapi kita bisa dalam Islam, sebagaimana kita jelaskan di pasal pertama kita bab adab, adab niat, kita bisa menurut Syekh Abu Bakar Jazai rahimullah dan ulama-ulama yang lain, bisa mengubah sesuatu yang mubah menjadi pahala. Dengan cara misal, pada saat mau tidur niatkan karena ingin merawat tubuh yang sedang Allah amanahkan. Nah, merawat tubuh yang sedang Allah amanahkan hanya dengan geserkan niat saja. Jadi bukan hanya sekedar capek tidur enggak. Saya tidur karena Allah menitipkan tubuh ini sebagai amanah dan ini salah satu haknya dia harus istirahat supaya saya bisa menggunakannya lagi besok gitu kan. Maka ini berpahala. Seseorang lapar dan haus bukan hanya sekitar oh saya lapar haus makan selesai enggak atau minum selesai. Tapi bagaimana caranya dia niatkan asopan yang akan dia masukkan sesuai yang Allah bolehkan misal halal. Misal berkualitas kita tahu dalam Islam harus kita mengkonsumsi yang halal dan tayyib, halal dan berkualitas. Kalau diniatkan karena memang tubuh ini Allah amanahkan maka saya menjaganya, memberikan asopan yang baik, yang berkualitas, yang halal, maka pahala. Beda dengan hanya sekitar orang lapar, makan, minum, haus, dan selesai. Mubah, tapi bisa menjadi ibadah. Bisa berubah menjadi hal yang positif gitu. Begitu pula dengan seluruh aktivitas seperti orang mandi misalnya. Mandi bukan hanya sekedar, oh karena saya gerah mandi, mubah. Tapi bagaimana caranya kita mengemas mandi itu bisa jadi pahala. Seperti misal rasa gerah seperti rasa lapar dan haus itu dimunculkan oleh sang pencipta Allah secara alami kalau kita merasa geras, kita tidak nyaman, harus mandi misalnya, atau harus ganti pakaian. Ini kalau kita niatkan, oh karena Allah sudah memberikan isyarat kepada saya, agar saya merawat tubuh ini, mandi biar segar, menggunakan pakaian atau baju yang nyaman, gitu kan. Niatnya karena ingin ya, menjaga dan merawat tubuh pahala. Masuk dalamnya orang olahraga misalnya supaya tubuhnya selamat dari penyakit-penyakit gitu kan. Maka itu juga termasuk dia olahraga biasa saja karena sekolahnya suruh misalnya atau lembaganya atau dia pribadi sama teman-temannya janjian misalnya ya. Tentu dengan tidak ada koridor tidak ada pelanggaran agama. Dia olahraga, dia di umum saja supaya saya sehat. Cuma umum saja mubah. Tapi kalau dia niatkan memang olahraga ini supaya merawat agar jasad yang Allah amanahkan ini lebih terjaga, lebih sehat, lebih baik, dapat pahala. Sampai pada tingkat sebagian ulama mengatakan kalau ada orang meninggal dalam kondisi tubuhnya sehat, maksudnya segar, tidak ada cacat di tubuhnya, artinya bukan yang dia buat ya. Karena ada orang sengaja iseng, sengaja ugal-ugalan misalnya balap-balap sana sini sehingga akhirnya jatuh tabrakan. Ini dia berdosa ini. Masuk dalam firman Allah tadi, wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian binasakan diri kalian, gitu ya. Maka di sini dia kalau dia tidak dia jaga bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi misalnya gempa bumi sehingga dia rusak tubuhnya atau dia tiba-tiba jalan ditabrak takdir Allah Subhanahu wa taala itu lain tapi kalau dia sendiri yang menjadi penyebabnya dia dosa kalau dia menjaga sehingga tidak terjadi sebab-sebab ini beda dengan orang yang tidak menjaga tidak menjaga makanan tidak menjaga kesehatan tubuhnya segala macam akhirnya dia jadi sakit dan meninggal dua-dua atau dua orang ini meninggal maka yang pertama mendapatkan ekstra pahala karena dia mengembalikan jasadnya kepada Allah titipan ini sempurna. Kenapa teman-teman sekalian jenazah harus dimandikan? Kenapa harus dikeluarkan kotorannya? Kenapa harus pakai kain kafan yang bersih? Kenapa enggak mati? Sudahlah. Kita taruh aja di tanah, selesai. Kenapa syariat datang menyuruh memandikan? Bahkan bagian daripada rangkaian kewajiban kita memandikan jenazah. Ya mengurus jenazahnya sampai ke kuburan, mensolatinya, mendoakannya. Karena memang jasad ini harus dikembalikan kepada Allah dalam kondisi bersih. Sebagaimana Allah berikan, pinjamkan, walaupun jasad ini akan dimakan oleh tanah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua bagian anggota tubuh kalian akan dimakan atau akan hilang dengan tanah atau dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan membangkitkan kalian. Jadi manusia pasti akan hancur. Berapa hari kemudian seluruh organ tubuhnya, otot-ototnya dan seterusnya akan termakan, ya, akan habis. Dan kita akan diberikan jasad yang baru pada hari kiamat nanti. Sebagaimana sudah jelas sabda Nabi SAW juga dalam riwayat yang sahih. Nanti kalau ditiup sangkakala yang kedua, maka Allah akan menurunkan hujan dari langit dan akan menyentuh atau membasahi tulang-tulang ekor setiap manusia atau makhluk, kemudian darinya lah kalian akan ditumbuhkan seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Nah, jadi diberikan jasad yang baru dan jasad ini sudah berbeda posternya. Ya. Walaupun kata ulama kemungkinan besar paras wajah akan sama, tapi poster tubuh yang berbeda. Poster tubuh yang berbeda. Jadi memang jasad ini punya hak, punya hak. Sebagaimana juga kita tahu komposisi diri kita ini ada jasad dan ada ruh. Kalau tadi kita sudah sebutkan hak-haknya jasad, mandi, tidur, ya. Kemudian makan, yang minum yang berkualitas, menggunakan pakaian yang nyaman, yang sesuai dengan syariat. Ini semua adalah uh, haknya jasad. Ada haknya ruh. Ruh juga butuh hak. Ada orang subhanallah jasadnya sehat, suka olahraga, makanan segala macam baik, tapi ruhnya dilupakan sama dia. Dan ruh juga punya makanan. Makanannya ruh adalah ilmu seperti ini. Bapak Ibu sekarang duduk di majelis ilmu begini tujuannya untuk memberikan asupan kepada ruh. Gitu ya. Nanti ruhnya akan sehat. Ruh berbeda dengan jasad tentunya. Penyakit-penyakit ruh juga yang sering disebutkan oleh para ulama seperti penyakit hati. Ruh tidak memiliki penyakit penyakit fisik. Maksudnya adalah kita misalnya lihat ada orang kena penyakit tumor, naudzubillah, orang kena kanker. Tapi pada saat dia meninggal, kita akan temukan itu tidak ada lagi. Ruhnya sudah keluar. Di jasadnya pun tidak berpengaruh lagi itu. Maka kita lihat di sini sebenarnya itu masalahnya masalah fisik dan pada saat ruhnya sudah keluar maka sudah selesai. Ruhnya di sini punya sendiri permasalahan ya. Intinya ruh juga memiliki perawatan, perawatannya, makanannya, asupannya, ya, kemasannya adalah bagaimana seseorang memberikan kepadanya peringatan-peringatan ilahi, majelis ilmu, keimanan, kemudian semua yang berhubungan dengan masalah hati seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, kita bisa rasakan tapi tidak kelihatan. Ya. Dan kita selalu menjauhkan dia dengan hal-hal yang buruk dari penyakit-penyakit seperti kasus misalnya eh, hasad, ya, dengki, iri, ya, apalah ya, hal-hal yang dilarang dalam agama itu semuanya termasuk yang berhubungan dengan masalah ruh seseorang. Itu kurang lebih kronologis atau pembukaan materi kita agar bisa lebih jelas. Maka saya akan bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Pasal kelima adab terhadap diri sendiri. Seorang muslim meyakini bahwa kebahagiaannya di dalam dua kehidupannya yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat tergantung pada bagaimana ia mendidik dirinya, membaguskannya, mensucikan dan membersihkannya. Sebagaimana kesengsaraannya tergantung pada kerusakan, kekeruhan dan kebusukannya. Demikianlah dalil-dalil yang menjelaskan masalah itu. Dan kalau kita sebutkan diri berarti masuk ruh dan jasad. Kalau kita sebutkan saja jasad, kalau kita pisahkan jasad dan ruh, maka itu terpisah. Tapi kalau kita satukan kita mengatakan diri. Kalau kita katakan ini diri saya, artinya ini jasad dan ruh saya. Firman Allah SWT berhubungan dengan masalah itu surah asy shams ayat 9 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim kan aflahal kan aflah man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa atau dirinya, ya, dua-duanya, jasadnya dan ruhnya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Dua-duanya masuk, jasadnya dan ruhnya. Kalau pengotoran jasad seperti tadi, orang lapar nggak mau makan, orang gerah nggak mau mandi, orang kotor nggak mau bersihin. Sama dengan ruhnya juga, nggak pernah sama sekali mau memberikan asopannya, nggak pernah mau memperbaiki jiwanya, nggak pernah mau ya hadir majelis ilmu, nggak pernah mau menyibukkan diri dengan mengingat Allah ya semuanya ini adalah masalah dengan ruhnya dalil yang kedua adalah surah al-araf tentu di sini makna tadi sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya atau dirinya adalah beruntung maksudnya di dunia dia akan aman tentram nyaman sehat jasadnya sehat ruhnya dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya maksudnya dia menodai itu semua dia merusak dalil yang kedua surah al-araf ayat 40 sampai ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut dari api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah adanya hukuman bagi ruh dan jasad kalau seandainya mereka menolak ayat-ayat Allah. Termasuk misalnya hukuman hukuman jasad pada saat Nabi SAW memerangi orang-orang Quraisy waktu mereka menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka keluar untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Uhud, ke Badr dan akhirnya secara fisik mereka diperangi. Dan juga secara ruh pada saat dicabut ruhnya oleh malaikat disusahkan, dirumitkan dan akhirnya masuk ke dalam neraka nanti dan di neraka nanti akan disatukan antara jasad sama ruh. Yang dimaksud tidak akan dibukakan pintu-pintu langit pada saat ruhnya dinaikkan ke langit maka tidak ada satu pintu langit pun terbuka dan ada sebuah hadis yang sahih menjelaskan kalau seseorang mukmin meninggal dunia maka akan ruhnya akan dibawa oleh malaikat rahmah ke langit ya. Di, diangkat ke langit dan akan menembus tujuh lapis langit menembus tujuh lapis langit Dan di sini dikatakan orang-orang yang menyombongkan diri, baik secara ya, seluruhnya, dirinya maksudnya, jasad dan ruhnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan pernah masuk surga. Kalau mereka memang dasarnya kufur kepada ayat-ayat Allah, hingga unta masuk ke lubang jarum, maksudnya ini kemustahilannya. Karena tidak mungkin unta masuk ke lubang jarum. Kita tahu lubang jarum sangat kecil. Artinya begitu mustahilnya orang-orang kafir masuk ke dalam surga. Kemudian juga di potongan ayat dikatakan mereka akan disiapkan siksaan. Ini buat dua-duanya, ruh dan jasadnya. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ruh dan jasad akan menghadapi dua-duanya siksa kubur. Ya, eh, maaf, siksa akhirat di neraka jahannam. Disebutkan jenis siksaannya adalah mereka akan diberikan tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut dari api neraka. Artinya mereka diselimuti atau diliputi oleh api yang membakar dan menyiksa mereka. Sementara orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, dia gunakan jasadnya dan e, ruhnya, dua-duanya menuju ke jalan Allah. Maka kata Allah kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Allah sementara ringankan. Dia tidak mampu sholat berdiri boleh duduk, dia tidak mampu duduk boleh dia baring. Dia hanya mampu sodokah seribu rupiah dia lakukan apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Allah berikan balasan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Dan mereka itu penghuni surga. Mereka akan kekal di dalamnya. Jadi makna di sini adalah sangat mudah kalau seseorang itu mau melakukan atau membersihkan jiwanya. Ya. Surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3 juga berbunyi dalil yang ketiga diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr demi masa sesungguhnya maksudnya masa semasa di dunia waktu-waktu yang kita lalui di dunia sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian pasti mereka akan menyesal semua apa yang mereka lalui selama di dunia ini nanti kalau menuju ke akhirat kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasehati agar mereka mentaati kebenaran dan mereka mentaati atau mereka menjadikan sabar sebagai perangainya. Di sini saksi bahasan kita adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga dan merawat jasad dan jasad dan ruh kita atau diri ini supaya dia bisa terjaga dari hal-hal yang buruk, kerugian dengan cara beriman dan beramal saleh. Tentu kalau sudah dilakukan amalia-amalia, amalia salat misalnya, ini kan harus menyatukan keduanya. Kalau jasad sudah sudah melakukan satu perbuatan, maka ruh akan melakukannya. Kalau ruh sudah mengajak pada sesuatu, jasad akan melakukannya. Ini tidak bisa dipisah satu sama yang lain. Jadi tidak mungkin ruh melakukan atau ingin sesuatu, lalu jasad ingin sesuatu itu nggak mungkin. Pasti akan bersatu, makanya disatukan dengan nama diri tadi. Sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah pentingnya kita untuk memiliki adab terhadap jasad kita ini. Riwayatkan Imam Bukhari nomor 7280 kullukum yadkhulul jannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhal janna wa man asani faqad aba setiap dari kalian akan masuk surga kecuali yang enggan para sahabat bertanya siapa yang enggan itu wahai utusan Allah beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab barang siapa yang mentaatiku niscaya masuk surga dan barang siapa yang mendurhakaiku maka sungguh ia enggan masuk ke dalam surga salah satu cara untuk mendidik jiwa agar menjadi sempurna fisik dan ruhnya adalah dengan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menciplak hidupnya. Apapun yang beliau perintahkan, kerjakan, terima. Masuk akal atau tidak masuk akal. Dan apapun yang beliau larang, jauhi. Dan apapun yang beliau tidak contohkan, maka hindari. Karena kita tidak lebih pintar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini janji siapapun yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia pasti masuk surga dan siapa yang bermaksiat maka dia akan masuk dalam api neraka. Kemudian selanjutnya dan itu dari hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim nomor 223 sabda Nabi SAW Kullu nasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha setiap manusia berusaha dan beramal dengan dirinya sendiri maka ada di antara mereka yang menjual dirinya kepada Allah dan taat kepadanya sehingga dia membebaskan dirinya dari azab Allah atau di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada syaitan sehingga dia menghancurkan dirinya. Jadi di sini penjelasan memang ada ada orang yang menyelamatkan dirinya dengan cara patuh kepada Allah, ada orang yang menyusahkan dirinya. Sebagaimana tadi ayat pertama yang kita bacakan. Beruntunglah orang-orang yang mensucikannya dan rugilah orang yang mengotorinya. Maknanya seperti hadis yang baru kita bacakan. Siapa yang menjual dirinya, maksudnya dia tanda kutip di sini, dia berusaha memaksakan diri ibadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan beruntung. Dan siapa yang durhaka, sengaja menjerumuskan pada kemaksiatan, sengaja melanggar, dan kita sudah tahu semua ketaatan pasti baik, maslahatnya besar, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik sama orang lain, ya saling bantu membantu dan seterusnya dalam kebaikan, ini adalah kebaikan-kebaikan, maka dia akan selamat dengan itu. Siapa yang sengaja merusaknya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, maka dia telah rugi. Ya. Sebagaimana kata beliau, seorang muslim meyakini bahwa sesuatu yang dapat membersihkan dan mensucikan jiwa adalah kebaikan kebaikan iman dan amal saleh dan sesuatu yang dapat menodai, mengotori dan merusak adalah keburukan adalah keburukan, kekufuran dan kemaksiatan. Jadi cara untuk merawat yang paling baik adalah bagaimana seseorang memiliki iman dan amal saleh cara yang paling mudah dan buruk untuk merusaknya dengan kemaksiatan. Tentu kalau kita tarik misalnya tadi di masalah makanan, pakaian, perilaku sehari-hari kalau dia menggunakan, mengkonsumsi makanan, menggunakan pakaian, segala macam istirahat dengan ini adalah hal-hal yang dibolehkan oleh Allah, bukan di tempat-tempat atau bukan sumber yang haram, maka bagus. Tapi dia kotori kalau dia misalnya memakai baju curian, ya, dia uh, makan makanan yang haram, hasil curian, hasil korupsi, hasil segala macam ini, maka dia mengotori dan merusaknya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Hud ayat 114 dalil selanjutnya yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah kita membaca sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh beliau di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis salata wa aqimis salata tarafain tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dan dirikanlah solat pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Dan pada bagian permulaan dari malam, maghrib sampai subuh. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merawat itu, menjaga jasad dan ruh kita dengan cara menyibukkan diri, menyibukkannya keduanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan dirikan solat, salah satunya dengan dirikanlah solat. Dan ketahuilah semua jenis perbaikan, ibadah-ibadah yang kalian lakukan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ada bahkan sebuah hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, sesungguhnya hati itu bisa berkarat, bisa berkarat. Dan cara menghilangkannya dengan membaca Al-Quran. Menghilangkan karatnya dengan membaca Al-Quran. Contoh saja, berarti memang ada pengotoran dan ada pembersihan. Dan setiap amal soleh yang kita kerjakan, kita termasuk dalamnya taubat, sholat, zakat, puasa, haji, segala macam, zikir, majelis ilmu, semua ini adalah hal-hal yang positif yang akan membersihkan kesalahan-kesalahan jasad kita. Bahkan subhanallah sebagian ulama mengatakan terlihat dari fisik seseorang yang patuh kepada sang pencipta Allah, Allah akan memberikan cahaya pada wajahnya, pada tubuhnya yang membuat orang nyaman saja melihatnya. Walaupun tadi beda dengan orang yang berbuat maksiat. Walaupun setampan apapun dia, secantik apapun, maka akan kelihatan kegelapan dari kemaksiatan yang dia lakukan. Gitu. Nah kita ini bisa lihat dalam realita kehidupan sehari-hari. Tentu bukan yang kita masukkan adalah cahaya seperti cahaya lampu atau matahari, tapi seseorang merasa nyaman berinteraksi dengannya, begitu juga dengan kalau dia melakukan kedosa maka orang merasa tidak nyaman, ya, tidak merasa nyaman berada di dekatnya. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 juga Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Maksudnya adalah kalau ada orang sengaja memaksa dirinya pada keburukan-keburukan, selalu membenci, selalu menghina, selalu ini, selalu itu, penyakit-penyakit yang tidak baik semuanya. Maka ini dia merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Kata Allah sebenarnya, apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka dari kebaikan-kebaikan. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dan hadis ini diriwayatkan Nasai dalam Sunan Kubra dan Tirmidzi juga menyebutkannya. Nasai nomor 110, Tirmidzi nomor 3334. Baginda Nabi SAW bersabda, Innal mu'mina idha adnaba dhanban kanat nuqtatun sauda'un fi qalbih fa in taba wa naz'a wasta'taba su'ika qalbuh wa in zada zadat hatta ta'lu wa qalbah Sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan satu dosa walaupun kecil maka akan menjadi noda hitam di dalam hatinya apabila dia bertaubat dia berhenti dan meninggalkan maksiat tersebut maka hatinya akan kembali cemerlang terang kembali Apabila dia menambah dosa itu, maka noda hitam itu akan bertambah sampai akhirnya menutupi hatinya. Tentu dosa ada dua macam ya, ada dosa syahwat, ada dosa syubhat. Dosa syahwat, dosa yang diikuti dengan hawa nafsu. Orang berzina, orang berdusta, dosa syahwat. Umumnya dosa syahwat ini kata para ulama, seseorang mau bertaubat, dia mau meninggalkannya. Karena dia tahu itu dosa, dia punya rasa penyesalan yang kedua yang berbahaya dosa syahwat, dosa syubhat. Syubhat dia nggak tahu dirinya benar atau salah. Seperti banyaknya orang melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Perbuatan-perbuatan bid'ah ini kalau mereka lakukan akhirnya bisa membawa mereka tidak menyadari. Mereka anggap boleh-boleh saja padahal sebenarnya ini melanggar agama. Apalagi ritual-ritual yang sudah sangat jelas tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan tidak, Nabi bolehkan. Ini berbahaya. Dua sisi mengerjakan apa yang Nabi tidak perintahkan, juga menisbatkannya kalau Nabi SAW ini tidak apa-apa. Menganggap ajaran Nabi SAW tidak apa-apa untuk ditambah-tambahi. Maka ini dua sisi yang akhirnya bisa mengganggu hatinya. Ya. Dan ini akan menutup hatinya dengan noda-noda hitam. Harusnya dia tinggali gitu. Dan dia mengambil zona aman untuk beribadah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi SAW. Ingat selalu teman-teman sekalian, Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah mengajarkan segala sesuatunya. Tidak ada yang butuh kita tambahkan. Cukupkan dengan itu. Maka kita akan bahagia karena sudah pasti. Ya. Sudah pasti-pasti ada perintahnya maka kita akan aman. Jangan coba-coba dalam masalah ibadah atau dalam kemaksiatan. Karena coba-coba ini saya mau coba sholat malam. Kalau cocok saya sholat, kalau tidak ya sudah. Enggak bisa coba-coba dalam ibadah. Emang serius, sholat ya sholat malam gitu kan. Ibadah ya ibadah. Sama dengan kemaksiatan. Kesannya kadang-kadang orang terjerumus dalam dosa karena dia mau coba. Nggak apa-apa coba aja merokok. Yang penting sudah tahu rasanya. Nggak perlu coba. Atau khamar. Atau zina. Nggak perlu dicoba. Untuk apa? Sebab ini akan menjadi titik hitam dalam hati. Apalagi kalau orang itu tidak taubat. Dan salah satu kata para ulama yang digunakan senjata oleh syaitan kalau seseorang sudah berbuat dosa, dia akan berusaha dosa itu selalu ada. Dia tidak taubat dengan mengecilkan hatinya, misal mengatakan pada orang yang bermaksiat Allah tidak akan maafkan kamu ya. sudah terlanjur nggak apa-apalah lakukan aja mumpung masih muda dan seterusnya ya seperti sekarang sudah seperti menjadi sebuah virus yang berbahaya di tengah-tengah masyarakat kita kalau umur 14 tahun sampai 20 tahun saatnya foya-foya di maksiat ini nah, dianggap masa puberitas sehingga SMP sama SMA kita di Indonesia ini itu tidak dianggap dia menikmati masa mudanya kalau dia tidak bermaksiat tidak coba semuanya, obat-obatan, khamar, zina, ya, segala macam. Dan sayangnya banyak di media kita digambarkan sinetron-sinetron, film-film, ini semuanya ke situ. Anak-anak umumnya e, narkotika, narkotika, durhaka sama orang tuanya, ya nakal di sekolah, hamil di luar nikah, apalah ya. Hal-hal yang akhirnya memang membuat mereka di di umur-umur ini yang mestinya mereka produktif untuk bisa membangun sebuah pondasi yang kuat supaya di umur 20 tahun ke atas sampai meninggal ini menjadi orang yang baik, ini malah dirusak. Di sini baik, baik ke depan. Di sini rusak, rusak ke depan. Kita temukan orang kalau subhanallah dari SMP, SMA, itu sudah sholat di masjid, sudah tutup aurat. Itu sampai dia nenek-nenek, sampai kakek tetap ibadah. itu Tapi orang kalau di sini rusak, dianggap dengan masa pubertas, saatnya bebas-bebas. Ini sampai dia menjelang tua pun masih melakukannya. Syukur kalau dia sempat bertaubat. Maka ini harus diperbaiki ini. Ini virus di tengah-tengah umat Islam yang harus dikeluarkan, diobati. Kalau, kalau tidak bahaya ya. Ingat sabda Nabi SAW tadi, kalau dia berbuat dosa akan menjadi titik hitam. Bahkan ada hadis lain yang berbunyi, akan terus bertambah titik hitam tersebut sampai hatinya menjadi hitam. Dan kalau tetap berbuat dosa maka akan menjadi keras. Sampai kerasnya seperti kerasnya batu. Ini Allah juga sebutkan dalam surah Al-Baqarah hati bisa mengeras seperti kerasnya batu. Ya, kalau dalam riwayat tadi berkarat. Ya. Jadi banyak penggunaan bahasa-bahasa yang memang semestinya kita berhati-hati agar jangan terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Kata beliau di sini, dengan demikianlah noda yang disebutkan oleh Allah kalla barrana ala qulubihim makanu yaksibun sekali-kali tidak sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Ini adalah rincian ayat ini dirincikan oleh hadis tadi sebelumnya yang sudah kita sebutkan riwayat Nasa'i nomor 110 dan Tirmidzi tadi nomor 3334 masalah titik hitam di dalam hati seseorang. Sabda Nabi SAW selanjutnya yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah adalah hadis riwayat Imam Ahmad nomor 20847 dan Imam Tirmidzi 1987 dan Hakim nomor 121 yang berbunyi ittaqillah haitsu haitsu ma kunta wa as sayyi'ata al hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan Bertakwalah kepada kalian kepada Allah dimanapun kalian berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maksudnya kalau pernah melakukan perbuatan dosa, sekarang saatnya taubat dan berbuat baik. Allah suka dengan orang seperti ini, berubah menjadi lebih baik. Jangan terus-menerus digoda oleh syaitan seperti saya bilang tadi, Senjata syaitan kalau kita sudah terlanjur buka pintu dosa, dihiasi sama dia. Dihiasi seakan-akan itu tidak masalah, dosa kecil, ulangi aja, nggak masalah. Jadi ada orang tetap saja ikut pengajian, dia buka pintu itu. Dia tidak tutup, maka tetap saja melakukan dosa-dosa. Ya, dan ini berbahaya buat dia. Ilmunya nanti tidak berbekas, ya kan? tidak bermanfaat, maka dia harus segera kalau dia lakukan dia taubat, tutup pintu-pintu itu. Juga di sini teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jangan difahami, oh saya buat dosa, yang penting saya sholat setelahnya. Bukan ini yang dimaksudnya. Bukan itu makna daripada hadis ini. Tapi yang dimaksud adalah, kalau kalian pernah berbuat dosa dulu, maka sekarang ganti dengan amal saleh. Sekarang saatnya hijrah, berbuat kebaikan-kebaikan, ya, kepatuhan kepada sang pencipta Allah dan juga supaya bisa lancar itu berbuat ibadah yang akan ter, kita, kita tersibukkan sisa umur dengannya. Perangkatnya adalah maaf, di sini katakan dulu perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya akan menghapuskannya dan perangkatnya gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan nanti akan ada bab kita khusus setelah bab adab ini adalah bab akhlak atau karakter. Di antara karakter yang baik adalah di sini dikatakan dan berkarakterlah, berakhlak baiklah dengan manusia. Jangan balas keburukan mereka dengan keburukan. Jangan orang menggibah kita, kita gibah. Jangan mereka fitnah kita fitnah. Orang emosi kita emosi. Tidak, tidak usah ikutin itu. Tidak ada gunanya. Kebodohan jangan dibalas dengan kebodohan. Salah ini. Kalau orang bodoh kita harus pintar. Orang salah kita harus benar. Jangan ikut-ikutan ini. Tidak perlu kita ikut-ikutan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang gitu. Yang penting kita tahu hubungan kita dengan sang pencipta Allah baik, gitu kan? Itu sudah satu hal yang positif dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai yang sangat tinggi bagi orang yang menjaga karakter atau akhlaknya dan bahkan dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal pada hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia, karakter yang baik, tenang, ya, tidak emosional, sabar dalam menghadapi masalah-masalahnya, dia tenang saja. Yang penting dia dalam keadaan benar sudah selesai. Semestinya begitu. Ya, ini paling berat di timbangan amal pada hari kiamat. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sudah sering kita sebutkan, saya akan menjadi pemimpin di tingkat pertama surga, ada satu kem istana, saya juga punya istana di situ. Kata Nabi SAW, saya pemimpin di situ bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Bercanda pun nggak boleh bohong. Dapat istana di surga. Dan saya akan jadi pemimpin di tengah-tengah surga, di tengah-tengah surga, ada istana lagi di sana, ada camp istana. Saya juga punya di situ istana. Kata Nabi SAW, saya jadi pemimpin di situ, bisa ketemu dengan beliau SAW. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau kita bicara sama seseorang, bisa masuk akal dia terima, layani. Nyampaikan argumen diterima. Tapi kalau enggak, kita sudah sampaikan tidak ada gunanya, tinggalkan. Kata Nabi SAW, saya akan dikasih istana di surga ya, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau sudah disampaikan tidak mau dengar ya sudahlah. Gak ada gunanya, jangan habisin waktu di situ. Gak ada gunanya sama sekali. Dan saya, kata Nabi SAW, pemimpin di tingkat tertinggi surga, ada kem istana, juga punya dapat, saya pemimpin dan juga kalian akan dapat di situ bagi orang yang menyempurnakan akhlaknya atau memiliki karakter yang baik. Santun, baik. Dan salah satu puncak daripada akhlak yang baik adalah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Orang gunjing, jangan kita gunjing, salah. Ada orang rumah tangga pasangannya selingkuh, dia juga selingkuh. Dua-dua berdosa. Hah? Kenapa harus balas dengan itu? Kita masing-masing individu berhubungan dengan sang pencipta Allah. Target seorang mukmin Bapak Ibu sekalian bukan manusia. Jangan manusia, terlalu kecil kalau target kita manusia itu. Terlalu kecil itu. Supaya dipuji oleh mereka, kecil sekali itu. Kalau targetnya langit, Allah sang pencipta, maka berbeda akan meluas kemana-mana. Gitu kan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan berkah dalam hidupnya. Jadi jangan targetnya manusia, makanya dilarang ria. Jangan ibadah untuk manusia karena kecil sekali. Perindah solatnya, perlama doanya, ngerasin suaranya, sodakanya dikeluarin banyak. Hanya karena mau dipuji oleh manusia. Kecil sekali. Kalau dia targetnya Allah, maka Allah akan berikan pahala yang besar, berkah hidupnya. Mungkin saja dengan dua rakaat dia solat baik, Allah SWT ampuni segala dosanya. Gitu kan? Jadi harusnya kita fahami masalah ini disebutkan dalam salah satu kisah dinukil dalam buku-buku buku ulama tentang masalah kisah orang-orang saleh. Istri Harun rashid salah satu khalifah Abbasi, terkenal suami istri suka sodakah. Dan orang ini, dia saking sukanya sodakah, apapun yang suaminya kasih pasti dia kumpulin, disodakahin. Dan kalau teman-teman keluar dari Arafah menuju ke Musdalifah, di Masyaril Haram di Mekah. Kalau dari Arafah menuju ke Muzdalifah, terutama kalau lagi umroh, ya, kalau haji kadang-kadang agak sulit, karena padat. Biasanya kalau Tour City, dari Arafah ke Muzdalifah, di sebelah kanan ada seperti tembok tua gitu. Itu dibangun oleh istrinya Harun Rashid untuk memberikan minum jemaah haji. Sampai waktu dia, saking dia kalau ada jemaah haji mau berangkat dari Irak dibiayai sama dia, suka sekali sodakoh jihad dibiayai sama dia, dia bangun tadi tempat air minum, air zam-zam untuk jemaah haji seluruh jemaah haji bisa minum dan panjang sekali tembok itu dibuat di tembok apa di, di gunung ya. Subhanallah tuh dia meninggal, keponakannya keponakannya mimpi. Lalu keponakannya tanya, "Tante kamu uh, apa yang Allah balas nih?" Nah, kata dia, "Allah uh, memaafkan kesalahan-kesalahan saya," gitu kan. Tetapi Allah maafkan hanya karena dua rakaat sholat atau seringnya saya kerjakan sholat malam yang tidak ada orang lihat. Lalu kata ponakannya bagaimana dengan membiayai orang haji, membiayai jihad, memberikan minum jemaah haji. Dia bilang itu semua tidak ada, nggak diterima sama Allah. Karena dulu saya lakukan riak. Dia riak karena mau dipuji oleh manusia. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Kita kalau mau urus manusia ini tidak habis, tidak selesai-selesai. Karena sifat buruk dan baik bercampur pada jiwanya. Nggak perlu. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai waktu Nabi SAW tiba di Madinah, Nabi sendiri Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an kalau seandainya kau mengeluarkan, menginfakkan hai Muhammad semua yang kau miliki, maka kau tidak akan pernah bisa menyatukan hati-hati mereka. Maksudnya orang muhajirin dan ansar. Tapi Allah menyatukan mereka. Tugasmu hanya menyampaikan. Masalah nanti bagaimana memperbaiki keadaan, ya, itu semua biarkan serahkan kepada Allah bertawakal kepadanya. Kata beliau, oleh karena itu, seorang muslim hidup sebagai orang yang senantiasa berusaha mendidik dirinya, mensucikan dan membersihkannya karena dialah yang paling berhak untuk mendidik dirinya terlebih dahulu. Maka dia menghiasinya dengan adab yang dapat mensucikannya dan membersihkan kotoran-kotorannya sebagaimana dia menjatuh menjauhkannya dari hal-hal yang dapat menodai dan merusaknya berupa keyakinan yang sesat, ucapan dan perbuatan yang batil Kemudian dia menundukkannya siang dan malam, mengintrospeksinya setiap saat, mendorongnya melakukan amal kebaikan dan ketaatan sebagaimana dia memalingkan dan membentenginya dari keburukan dan kerusakan. Dan hendaknya dia mengikuti langkah-langkah berikut ini di dalam memperbaiki dan mendidiknya agar ia menjadi bersih dan suci. Pertama, yang harus dijaga agar jiwa kita, agar diri kita, jiwa, ruh dan jasad ini bisa jadi baik. Yang pertama Syekh Abu Bakar rahimahullah menyebutkan bukan masalah makanan dan minuman tapi sesuatu yang menyatukan antara keduanya. Taubat. Memohon ampun dengan sang pencipta Allah. Atas seluruh kesalahan-kesalahan kita. Sesali, menangis, tunduk kepada Allah Azza wa merendahkan diri di depan sang pencipta, maka itu cara yang paling baik. Berapa banyak orang tobat Allah sembuhkan penyakit fisiknya. Allah sembuhkan penyakit ruhnya, jiwanya dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala dan berapa banyak orang diuji oleh Allah dengan penyakit-penyakit berat justru karena kemaksiatan dan buruknya jasad dan ruh mereka yang selalu bergelimang dalam dosa-dosa. Kata beliau, taubat maksudnya membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat, menyesali setiap dosa yang telah dilakukannya dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu di dalam sisa umurnya Allah berfirman tentang masalah taubat ini surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuhan asa taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية Hai orang-orang yang beriman Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Betul-betul menyesali kesalahan-kesalahan kalian. Mudah-mudahan Rob kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian. Kalau ikhlas, Allah akan maafkan semuanya. Kata ulama, kesalahan-kesalahan baik secara fisik ataupun secara ruh. Fisik pun kalau dia pernah lakukan kesalahan, bisa saja penyakit-penyakit fisiknya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan memasukkan kalian pada saat meninggal ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti perbaikan diri ini ada pada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf atas kesalahannya dan jangan tunda permintaan maaf itu. Dalam surah An-Nur ayat 31 juga Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Allah janjikan kemenangan, keberuntungan bagi orang-orang yang mau taubat. Dan bertaubatlah kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Dan makna beruntung adalah seperti kita tahu untung, untung dalam transaksi, untung dalam e, persahabatan, untung dalam apa saja ya. Ini masuk dunia dan akhirat sebenarnya mendapatkan keberuntungan. Berarti taubat yang selama ini dianggap remeh oleh sebagian besar orang ternyata bisa mendatangkan keberuntungan dunia dan akhirat ternyata bisa mengangkat kesalahan-kesalahan, termasuk kesalahan fisik dan ruh yang dilakukan oleh seseorang. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita karena beliau satu-satunya guru dan kiai setiap mukmin dari wilayah manapun dia. Orang yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan, dicontohi, diciplak hidupnya, diikuti perintahnya, ditinggalkan larangan-larangannya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 2702, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah." Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat seratus kali dalam sehari. Jadi kalau Nabi SAW sendiri taubat seratus kali sehari, maka bagaimana dengan kita? Meminta maaf dengan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu dengan lafad-lafad istighfar ya. Di antaranya ada hadis Nabi SAW yang mulia. Siapa yang membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada nama-nama Allah yang mulia al-hayyu al-qayyum. Saya beristighfar memohon maaf kepada Allah zat yang selalu hidup dan mengurus makhluknya dan bertaubat kepadanya artinya meminta maaf dan kembali ke jalannya maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan. Akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan. Contoh saja. Kita juga tahu ada Sayyidul Istighfar. Tuannya istighfar. Disunnahkan dibaca satu kali pagi, satu kali sore. Kata Nabi SAW, siapa yang baca di pagi hari, kemudian dia meninggal pasti masuk surga. Dan siapa yang membaca di sore hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk surga. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بالذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي يا الله سبحانه كولا penciptaku لا إله إلا أنت خلقتني Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, karena engkau lah yang telah menciptakanku. Wa ana abduka dan aku adalah hambamu. wa ana ala ahdika dan aku selalu berada di atas perjanjian denganmu wa wa'dika dan janji-janjimu mastata'tu semampuku a'udzu bika min syarri ma sanat aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan wa abu'u bidzambi dan aku mengakui semua kesalahanku yang mataku pernah lihat, telingaku pernah dengar, tanganku pernah jamak kakiku pernah melangkah, kemaluanku pernah lakukan. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz illa ant. Maka maafkanlah semua itu karena tidak ada yang bisa memaafkan kesalahan kecuali engkau. Ya. Ini dikatakan tuan istighfar. Kalau kita baca di pagi, pagi satu kali, sore satu kali. Kalau meninggal dijamin masuk ke dalam surga. Asal dia ikhlas dalam mengucapkannya. Jadi banyak sekali yang bisa kita ucapkan. Besok juga kita mengatakan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Yang jelas Nabi SAW mengatakan saya melakukannya satu hari 100 kali, riwayat lain 70 kali. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim juga nomor 2703. Jadi satu hadis setelah hadis yang tadi. Kata Nabi SAW, Man taba qabla an tatlu'a syamsu min magribiha taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Tentu ini ada tanda-tanda hari kiamat ya. Tanda-tanda hari kiamat yang terakhir nanti adalah terbitnya matahari dari barat. Ya. Allahu alam mekanismenya seperti apa, tapi yang jelas sekarang tentunya matahari dari timur ya. Dan bukan mustahil Allah SWT mengubahnya. Kalau sudah tiba waktu itu, tanda-tanda kiamat yang terakhir, maka berarti sudah tidak diterima taubat seseorang. Maknanya adalah selama itu belum datang diterima taubatnya. Jadi kalau orang mengatakan Ustaz saya pernah berzina, saya pernah dusta, saya pernah riba, saya pernah apalah, membunuh, apa saja. Masih diterima tobatnya tentu saja. Terbuka sekali rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima tobatnya. Bahkan sabda Nabi SAW, Allah kagum dengan dua orang. Yang saling bunuh-membunuh dua-duanya masuk surga. Kata para sahabat, bagaimana ceritanya ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW bertemu seorang kafir sama muslim, sama mukmin di satu kancah peperangan, lalu si kafir membunuh si muslim. Maka muslim masuk surga karena mati syahid. Berjalan waktu, si kafir dapat hidayah masuk Islam. Taubat dari kekufurannya. Lalu dia pun ikut berperang, dia juga dibunuh oleh orang kafir yang lain. Maka mukmin yang pertama dibunuh dengan kafir yang akhirnya dapat hidayah dan juga terbunuh dalam Islam, dua-duanya masuk surga. Allah tertawa melihat orang seperti ini. Maksudnya Allah melihat hamba-hambanya dengan sifatnya yang mulia, tentu tidak disamakan dengan makhluk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah tertawa. Dan kita imani seperti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dan termasuk penghormatan yang sangat tinggi untuk beliau mengimani apapun yang beliau sampaikan apa adanya tanpa menambah dan menguranginya. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Muslim nomor 2759 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada siang hari. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya menerima kapan saja. Di siang hari Allah bentangkan menerima taubat. Membentangkan tangannya artinya membuka peluang ya, orang-orang ya, yang mau bertaubat. Dan membentangkan tangannya di malam hari untuk orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Saya ulangi lafaz hadis sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada siang hari dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada malam hari. Demikianlah hingga matahari terbit dari barat. Di sini lafadznya terulang lagi. Matahari terbit dari barat. Ini tanda-tanda hari kiamat. Tentu ini sudah pernah kita bahas di bab pertama kita. Di bahasan tentang pasal tentang hari, hari kemudian. Ada tanda-tanda hari kiamat sudah kita sebutkan tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Ini tentu kalau kita review kan akan panjang. Tetapi tanda-tanda kiamat besar yang terakhir adalah terbitnya matahari dari dari barat dan ini sesuatu yang lama ya, bukan Allahu alam kapan itu terjadi. Tapi yang jelas selama itu belum datang masih diterima taubat seseorang di antara kita dan jangan tunda taubat teman-teman sekalian. Pada saat ini di majelis ini pun kalau ada teman-teman yang merasa pernah berbuat salah kepada Allah Azza wa Jal, Allah yang maha pemurah, taubat nasuha. Istighfar, minta maaf kepada sang pencipta Allah dan berjanji tidak akan mengulanginya. Ya, insya Allah Allah akan maafkan. Allah alam kita tidak tahu ajal kita kapan. Gitu. Ya. pada saat meninggal sudah taubat, Alhamdulillah dimaafkan dengan kemahamurahannya. Juga sabda Nabi SAW yang menggambarkan salah satu sifat Allah yang mulia adalah <clears throat> Allah gembira. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 6308 dan Imam Muslim 2744. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam lillahi ashaddu farham bi taubati abdihi al-mu'mini min rajulin fi ardin dawiyatin mahlakatin ma'ahu rahilatuhu 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fanama fastayqadha wa qad dhahabat fatalabaha hatta adrakahu al-'atash ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت ووضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده الله Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang beriman daripada gembiranya seseorang lelaki yang berada di padang pasir tak bertuan dan membinasakan padang pasir yang luas tidak ada orang satupun hidup di sana panas ya, dan ini tidak ada tidak ada pertolongan di mana dia bersama tunggangannya seseorang lewat dengan untanya dan semua bekal-bekalnya sudah ada di atas unta tersebut di mana dia bersama tunggangannya di punggungnya terdapat makanan dan minumannya lalu dia tidur pada saat dia bangun ternyata tunggangannya telah pergi atau hilang Lalu dia mencarinya sehingga dia merasa sangat kehausan. Kemudian dia berkata, Aku akan kembali ke tempatku semula, lalu aku tidur hingga aku mati. Maka dia pun meletakkan kepalanya di atas lengannya agar dia bisa mati dalam sementara dia tertidur. Tapi kemudian dia tertidur sejenak lalu dia terbangun. Dan ternyata tunggangannya sudah ada di depannya, yang di atasnya terdapat semua bekalnya. Makanan dan minumannya. Maka Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hambanya yang beriman daripada orang tersebut yang telah menemukan kembali tunggangannya beserta bekalnya. Dan di sini teman-teman sekalian hadis ini sangat mulia dan harus kita mengisbatkan atau memastikan Allah memiliki sifat gembira. Tapi tentu tidak ada penyamaan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama sama sekali dengan siapapun dan dia maha mendengar atau Allah tidak sama dengan sesuatu apapun dari makhluknya dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Juga kata beliau diriwayatkan bahwa para malaikat mengucapkan selamat kepada Adam karena taubatnya ketika Allah menerima taubatnya. Itu yang pertama, bagaimana kita membersihkan jiwa dan adab yang pertama bagi jiwa kita adalah taubat. Memohon maaf kepada Sang Pencipta Allah. Yang kedua, muraqabah. Bagaimana seseorang merasa dirinya muraqabah, harus dia mengontrol di sini. Dia merasa dirinya diawasi oleh Sang Pencipta Allah. <clears throat> Dan itu ditanamkan dalam jiwanya. Kata beliau muraqabah yaitu seorang muslim merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa merasakannya di setiap saat dari kehidupannya sehingga keyakinannya menjadi sempurna bahwa Allah selalu melihatnya mengetahui rahasia-rahasianya, memperhatikan amal-amalnya, menegakkan putusan terhadapnya. Dan terhadap setiap jiwa dengan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, dirinya tenggelam dalam pengawasan keagungan dan kesempurnaan Allah, merasa damai dengan mengingatnya, memperoleh kenyamanan dengan menjalankan ketaatan kepadanya, mengharapkan pahala di sisinya, menghadap kepadanya dan berpaling dari selainnya. Inilah makna menyerahkan diri di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhu wa huwa muhsin. Al-ayah. Siapakah yang lebih baik agamanya, ketaatannya kepada Allah daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Yang dimaksud dengan menyerahkan diri adalah dia merasa selalu diawasi oleh sang pencipta Allah sehingga dia selalu dalam ketaatan dan meninggalkan pelanggaran-pelanggaran. Yang lain surah Luqman, dari yang lain ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Jadi orang semestinya harus selalu merasa teman-teman sekalian diawasi oleh sang pencipta Allah. Dia merasa diawasi, dia meyakin dengan janji-janjinya. Jadi dia ibadah mengejar target itu dan dia juga meninggalkan dosa karena dia takut dengan ancaman Allah. Dan ini harus digelorakan dalam jiwa seseorang. Siapa yang menyibukkan diri dengan ini maka dia akan aman dalam hidupnya. Saya akan sebutkan misal salah satu contoh kisah. Ibnu Qayyim rahimahullah Al-Jauzi mengangkat kisah tentang Abi Kudamah. Ya. Seseorang yang disebutkan namanya oleh beliau. Sudah pernah saya sebutkan cerita ini belum? Hmm? Selalu belum ya. Baiklah. Abi Kudama kata Ibnu Jauzi adalah seseorang yang suka berjihad di zaman dulu zaman tabi'in suka berjihad berperang dan dia selalu memotivasi orang untuk berjihad. Ditanya di salah satu masjid itu dia lagi pulang dari jihad Pengalaman apa yang paling berkesan bagi anda di kancah peperangan jihad? Dia bilang kisah seorang anak muda yang bertemu bidadari. Maka orang tanya, seperti apa ceritanya? Dia bilang satu waktu saya pulang ke negeri saya, di kotanya. Kemudian saya motivasi orang untuk berperang, berjihad. Disampaikanlah motivasi, ayat-ayat, hadis, kisah-kisah nyata. Sampai orang-orang pada termotivasi untuk berjihad. Dia bilang setelah selesai saya pulang, besok saya ingin bentuk pasukan, bergabung dengan pasukan muslimin untuk berjihad. Ya. Waktu saya, saya pulang ke rumah, dia bilang tiba-tiba ada suara perempuan depan pintu. Memanggil, wahai Abi Kudama, Abi Kudama. Dia bilang, saya baca, syaitan rajim. Jangan sampai ini godaan syaitan. Perempuan malam-malam memanggil-manggil depan rumah. Ya. Dia nggak bilang, saya nggak mau buka pintu. Terdengar lagi suara kedua kali, Abi Kudama, Abi Kudama, buka pintu. Suara perempuan. Dia bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nggak mau buka ini, takut jadi fitnah. Gitu kan. Terus perempuan itu rupanya nyaut depan pintu. Dia bilang, wahai Abi Kudama, bukankah anda yang memotivasi kami berjihad? Dan saya ter, saya saya terpengaruh dengan itu. Saya ingin menyumbang sesuatu. Bukalah pintunya. Dia bilang, saya dengar orang ini mau nyumbang hubungan dengan jihad, saya buka pintu. Perempuan itu rupanya bercadar, dia bilang pada saat saya buka pintu dan di hadapan saya, saya tahu kalau orang ini kalau tidak pakai cadar luar biasa Allah berikan kelebihan fisiknya. Terlihat wanita ini punya kecantikan tapi dia tutup auratnya. Lalu saya alihkan pandangan saya dan saya katakan apa yang akan engkau sumbang ibu? Dia bilang sesuatu yang paling indah dari tubuh saya hai Abu Kedama adalah rambut saya. Saya memiliki rambut yang sangat bagus dan panjang. Maka saya sudah memotongnya dan saya sudah membentuknya supaya menjadi tali kekangan kuda. Maka saya minta agar rambut saya ini engkau jadikan tali kekangan kudamu. Agar minimal rambutku ikut berperang. Habib Kudama bilang, saya heran dengan imannya ibu ini. Luar biasa ini. Gak pernah ada orang terfikir seperti itu. Rambutnya panjang, lebat, tebal, dipotong, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tali kekangan kuda. Gitu. Kan. Pakailah ini Abi Kudama. Abi Kudama bilang, baiklah, diambil. Pada saat sudah diambil Abi Kudama mau tutup itu dia bilang sebentar, masih ada satu lagi Abi Kudama. Dia bilang apa? Suami saya mati syahid dan semoga Allah terima, semoga juga kami disatukan di surga. Dan dia mewariskan seorang anak laki-laki yang mirip seperti dia. Maksudnya keimanannya, ke fisiknya segala macam. Saya harap Anda tidak menolak anak saya besok ikut berjihad. Kata Abi Kudama baiklah. Tutup pintu, besok pagi habis sholat subuh, habis syuruk, menjelang duha, berkumpullah orang-orang yang mau ikut jihad untuk bergabung dengan pasukan muslimin. Setelah Abi Kuna bilang saya motivasi mereka, datanglah seseorang dari belakang saya berteriak, Abi Kudama, Abi Kudama. Suara seorang laki-laki. Dia bilang saya balik ke belakang, waktu saya balik saya seperti melihat matahari. Artinya ada seorang laki-laki putih, tinggi, gagah, rambutnya indah, fisiknya kekar di atas kuda. Dia bilang saya sendiri kagum lihat orang ini luar biasa secara fisik membuat orang sudah kagum. Dia bilang, terus dia, terus dia bilang, Hai Abi Kudama, saya anaknya ibu semalam yang memberikan rambut kepada anda. Dan saya siap untuk ikut berperang. Dan wasiat ibu saya agar saya jangan pulang. Suruh mati syahid. Kata Abi Kudama, saya kagum lihat lagi anak ini. Sudah kagum lihat ibunya, kagum lihat anaknya. Bagaimana bagaimana keyakinan mereka berdua tentang janji Allah. Dan hidupnya di situ sudah lingkup hidupnya itu adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Udah, Allah bilang dapat ini, ya sudah, diyakinkan iya. Sholat dapat ini, puasa dapat ini, jihad dapat ini. Yakin, tidak ada keraguan. Hidupnya terbentuk di situ, itu yang dijalani sama dia. Dia yakin meninggalkan juga dosa, ini adalah pintu yang baik. Kalau dia buat, dia akan jauh dari Allah. Maka dia berada di lingkup itu, kendaraan itulah. Kata Abi Kudama, baiklah anak muda, kau masih muda. Gitu kan? Saya akan letakkan kamu di bagian belakang pasukan. Anak muda itu diam. Dia bilang, Abi Kudama bilang, ini saya tentu simpulkan ceritanya ya, karena saya tidak hafal secara lafad, letter letter tentang kisah, tapi saya datangkan poinnya gitu. Kata Abi Kudama waktu perang lagi berkecamuk, tiba-tiba anak muda ini sudah ada di depan. Lalu saya lihat dia, dan memang di pikiran saya dia bilang cuma anak muda itu saja. Saya datangin dia, hai anak muda mundurlah. Kamu masih muda, belum berpengalaman gitu kan. Saya khawatir atas dirimu. Dia bilang, wahai Abi Kudama, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, kalau bertemu kalau kalian bertemu dengan orang kafir jangan kalian mundur." Allah bilang, "Jangan mundur, Anda suruh saya mundur." Gitu. gitu. Kata Abi Kudama, saya nggak bisa bantai ini karena dia pakai ayat. Gitu. Maka saya pun berada di sebelahnya sampai akhirnya karena perang lagi berkecamuk terpisahkan. Otomatis terpisahkan. Waktu pasukan lagi istirahat, saya coba cari anak muda ini. Saya nggak cari, pikirannya sudah nggak ada yang kayak yang lain. Targetnya anak muda ini gitu. Itu betul-betul menarik perhatian dia. Dia bilang begitu saya lihat orang lagi istirahat semuanya kena capek berperang. Maka saya lihat anak muda ini sibuk menyiapkan makanan para mujahidin, mengikatkan tali kudanya, menyiapkan rumput kudanya. Pokoknya dia sibuk dengan itu. Jadi dia betul-betul menikmati apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini targetnya dan ini benar bagi saya. Selesai. Ini adalah konsep hidup saya. Gitu. Maka Abu Gunawan bilang, saya kagum melihat anak muda ini. Kemudian perang berkecamuk lagi. Berkecamuk lagi, yang kedua kali, kemudian pada saat lagi maju, saya anak muda itu di depan. Saya datangin lagi, hai anak muda, ke belakang lah. Dia bacain lagi ayat. Nah. Wahai Abi Kudama, Allah berfirman. Hai orang beriman, kalau bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Bagaimana Allah bilang jangan mundur, anda suruh saya mundur. Abi Kudama diam. Tidak bisa bantah karena dikatakan ayat. Berkecamuk berperangan dipisahkan oleh pas prajurit yang saling serang satu sama yang lain sampai akhirnya tiba malam hari waktu istirahat. Kata Abi Kudama, dua pasukan istirahat. Lalu saya cari, di mana anak muda ini? Di kemah mana dia? Cari-cari sampai dapat kemahnya. Kata Abi Kudama, waktu saya masuk dalam kemahnya, saya temukan anak muda itu sedang tertidur dan senyum. Senyum lebar gitu. Saya penasaran anak muda ini lagi mimpi apa gitu. Dia bilang saya tunggu sampai senyumnya sudah redah, kemudian saya tepuk, bangunkan. Hai anak muda bangunlah. Apa yang kau lihat dalam mimpimu? Kata anak muda ini, demi Allah wahai Abi Kudama, saya melihat saya masuk ke surga. Saya masuk surga, saya lihat taman-taman, saya lihat pelayan-pelayan, lihat luar biasa surga yang luas. Dan saya lihat seorang wanita yang sangat cantik, saking cantiknya sampai saya tidak sabar untuk menjamahnya. Gitu kan. Lalu dia mengatakan, belum waktunya hai suamiku. Padahal sebenarnya anak muda ini belum menikah. Ya. Lalu dia bilang, engkau, perempuan itu bilang, engkau akan bertemu dengan aku besok siang. Kata anak muda itu setelah itu anda bangunkan saya. Dan saya berharap Allah membuat saya mati syahid besok. Untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Yang jelas, kata Abi Kudama, saya kagum. Artinya Abi Kudama pun sekian tahun berjihad belum pernah mimpi seperti ini. Gitu kan? Besok pagi dia bilang berkecamuk lagi peperangan. Saya temukan anak muda itu di depan. Terus dia menyerang musuh. Gitu kan? Sampai akhirnya peperangan selesai. Dan sudah menang muslimin, korban banyak di musuh dan di orang muslim. Anak Abi Kudama bilang target saya mengejar mana? Cari anak muda ini. Terbunuhkah atau belum terbunuhkah? Dicari. Dia bilang saya cari di, di jenazah prajurit muslim yang disusun ternyata ada bergele, bergeletakan saya temukan ada anak muda itu penuh dengan darah gitu. Ya. Tapi masih hidup. Dan dia lihat waktu saya datang dia dia dengan senyum mengatakan Abi Kudama kesinilah kesinilah dalam kondisi lagi luka-luka ini berdarah-darah gitu ya. Kata Abi Kudama saya pun datang apa beritamu hai anak muda? Dia bilang, ahi Abi Kudama, kalau kau pulang nanti ke kampung kita, ke negeri kita, sampaikan ke ibu saya salam dan bilang, impian beliau sudah terkabulkan. Artinya, saya akan menyusul ayah saya mati syahid. Lalu pesannya ini luar biasa. Dia bilang apa? Wahai Abi Kudama. Apa kau dengar ingat kisah tadi malam? Bidadari dalam mimpi saya? Kata Abi Kudama, iya. Sekarang ada di sebelah saya. Sedang senyum, sedang senyum, dan menunggu ruh saya keluar lalu dia akan membawa saya ke surga. Lalu kakak Abi Kodama, orang itu pun meninggal dunia. Dalam kondisi dia tersenyum gitu kan. Maka Abi Kodama bilang, saya menangis, gak bisa menahan melihat luar biasanya. Ibunya luar biasa, anak muda ini luar biasa. 17 tahun, punya kelebihan fisik yang mungkin tadi saya bilang, kebanyakan kita di Indonesia dihabiskan pada hal yang foya-foya, coba-coba kemaksiatan. Ini semua omong kosong nih, dari syaitan, bukan begitu. Anak muda ini dididik oleh ibunya untuk targetnya surga. Pokoknya bagaimana berperang mati syahid. Seperti itulah. Kata Abi Kudama, saya pun menguburnya. Waktu kami pulang ke negeri kami, target saya ke rumah ibunya. Bukan ke rumah saya lagi. Orang semua pada pulang ke rumahnya, ketemu keluarganya. Dia bilang, saya cari ibunya anak muda itu. Begitu dapat rumahnya, saya ketuk pintu dibuka. Ibu itu buka. Ibu itu begitu lihat, saya tahu Abi Kudama. Dia bilang, wahai Abi Kudama, apa kau datang berbelas sungkawa atau kau datang untuk membawa berita gembira? Kata ya, Abi Kudama, apa maksud anda ibu? Dia bilang kalau anda pulang mengatakan anak saya ikut pulang bersama anda, berarti itu belasungkawa. Saya nggak mau anak saya pulang. Mau mati syahid. Tapi kalau anda bilang anak saya mati syahid, berarti itu berita gembira. Abi Qudamah bilang saya nggak tahan menangis lalu saya mengatakan, ibu berita gembira Allah sudah kabulkan impianmu. Anakmu telah menyusur suamimu dan semoga Allah kabulkan. Ibu itu menangis, sujud syukur kepada Allah. Gara-gara berhasil anaknya menjalankan perintah Allah. Ini yang banyak luput dari kita nih. Kita malah bangga kalau anak kita yang cantik keluar dengan telanjang sana sini terbuka auratnya. Atau mungkin meninggalkan pesantren dan sekolah di sekolah yang tidak ada pendidikan agamanya. Atau keluar ke negara-negara kafir yang akhirnya mereka terdidik dengan halal yang tidak baik. Hanya karena bangga dengan urusan dunia, bukan bangga dengan urusan akhiratnya. Padahal itu tanggung jawab kita, jadi gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, menanamkan muraqabah, yakin kalau Allah mengawasinya, yakin akan janji Allah terhadap ibadah yang dia kerjakan, yakin ancaman Allah kalau dia melanggar, maka ini poin yang sangat penting, ini yang sedang kita bahas. Masalah bagaimana dia mendidik jiwanya dalam masalah muraqabah. Juga dalam surah Luqman ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man yuslim wajhahu lil wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tadi saya sudah bacakan ayat ini, saya bisa ulangi berhubungan dengan kisah tadi. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan. Artinya dia merasa dirinya apa yang Allah perintahkan inilah jalur hidup saya, saya jalankan. Apa yang Allah larang saya tinggalkan itu menyerahkan diri. Sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, dia sibuk dengan itu, maka sungguhnya dia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh. Artinya tinggal tunggu mati, dapat surga yang telah Allah janjikan. Enggak ada keraguan dalam masalah itu. Itu semua semakna dengan apa yang Allah serukan dalam firman-Nya yang lain surah Al-Baqarah 235. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwasanya Allah pasti mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Maka takutlah kepadanya. Jangan merasa tidak diawasi atau Allah tidak hukum kalau berbuat salah. Kebodohan yang sangat besar bagi seseorang yang menganggap kalau Allah lalai darinya. Ini salah sekali, ya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi ini peringatan bagi orang-orang yang mau terus terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah. Hati-hati. Jangan menganggap tidak ada yang tahu. Ya. Kalau manusia tidak lihat, Allah melihatnya. Dan pasti hukuman datang. Kecuali rahmatnya Allah mengalahkan semua itu. Artinya Allah memang masih memaafkannya tanpa cobaan. Ayat empatnya, A'udhu billahi rajim Am hasibal ladina ya'maluna sayyati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan atau maksiat itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amat buruk apa yang mereka tetapkan itu. Perhatikan ayat ini luar biasa. Saya ulangi terjemahannya. Apakah orang-orang yang mengerjakan kemaksiatan atau kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Tidak akan kami hukum? Amat buruk apa yang mereka percayai itu tetapkan dalam jiwa mereka itu. Jadi salah. Kalau teman-teman anggap saya buat dosa nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh, coba-coba terus tidak dihukum, itu busta itu. Allah sudah katakan dalam Al-Quran pasti dihukum. Jangan, jangan masuk ke zona maksiat, nggak usah, nggak ada gunanya. Sebab saya bilang berapa kali saya ulangi peringatan ini teman-teman sekalian karena Allah membukakan untuk kita pintu kebaikan. Allah larang zina, boleh nikah. Allah larang bohong, ada jujur. Allah haramkan babi, ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada kuda, ada kelinci, ada semua hewan air. Jadi banyak ganti. Untuk apa masuk ke mana haram? Dan lingkup haram lebih sempit daripada lingkup yang halal. Untuk apa kita masuk ke situ? Sementara ada hukuman yang berat. Kemudian dalam firman Allah yang lain, atau masih lanjutan tadi ya, Al-Baqarah 235, saya ulangi terjemahannya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya. Sebelum dilakukan biasanya orang niat dalam hati mau mencuri, mau berdusta, mau berzina dalam hatinya sudah niat. Maka dia lalu melakukannya, gitu kan? Maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kalaupun kalian sudah lakukan taubat, Allah maafkan. Segera kembali. Dan yang dimaksud dengan Maha Pengampun dan Penyantun, ini pengampun Allah maafkan kalau kalian buat salah, penyantun artinya setelahnya Allah akan berikan kepada kalian rezeki asal taubat walaupun tadinya berbuat dosa. Juga dalam surah Al-Ahzab ayat 52 memastikan kalau Allah selalu mengawasi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatunya. Allah tahu semua. Jangan coba-coba. Jangan anggap Allah bodoh. Tanda kutip maaf. Allah itu Maha kuasa, Maha adil, Maha sempurna. Banyak orang anggap begitu, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sama Allah dianggap remeh. Dia lebih takut dengan atasannya, lebih takut dengan kehilangan sesuap makanan karena sumbernya haram daripada takut dengan siksaan Allah. Ini bahaya sekali. Ya. Kemudian surah Yunus ayat 61. <clears throat> A'udzu billahi minasyaitonir rajim. wa ma fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna عليكم illa kunna عليكم شهودا إذ تفيدون فيه Kalian tidak berada dalam satu keadaan, tidak membaca satu ayat dari ayat Al-Quran. Satu ayat saja dibaca, artinya ini perumpamaan dari Allah, ibadah sekecil apapun. Dan tidak juga kalian mengerjakan satu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atas kalian di waktu kalian melakukannya. Kata para ulama tafsir, nafas yang dihirup pada saat dia lakukan aktivitas, ibadah ataupun maksiat, jadi saksi. Yang dihirup, yang dia keluarkan, cahaya yang masuk di matanya, cahaya yang dikeluarkan, ini semua suara yang masuk, suara yang ditangkap oleh kupingnya, apa saja yang dia bisa rasakan, maka semua akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Dan kata kuncinya tadi poin pertama jangan lupa taubat. Sudah buat salah, kembali kepada Allah segera. Allah masih bisa memaafkan. Dan setelah itu muraqabah, yakin Allah sedang mengawasi. Tentu dengan cara tadi saya bilang, yakinlah dengan semua apa yang Allah janjikan dan jadikan sebagai kendaraan kita untuk hidup di muka bumi ini dan tinggalkan semua yang Allah larang karena itu akan berat hukumannya. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang masalah orang yang menjadikan Allah sebagai pengawasnya dan dia yakin Allah mengawasinya ini tingkat tertinggi dalam Islam, dalam agama kita. Namanya ihsan, tingkat ihsan. Di dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari nomor 50 dan Muslim nomor 9, waktu Jibril menanyakan kepada Nabi SAW apa itu ihsan. Ya. Maka kata Nabi SAW, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa yarak." Beribadalah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya dan jika kamu tidak melihatnya maka sungguh dia melihatmu. Dia pasti melihatmu. Allah Subhanahu wa taala kalau kita bermanja-manja dengannya, bergantung padanya, mengikuti semua perintahnya, maka kebahagiaan yang ada. Enggak ada kecuali kebahagiaan. Bahkan Allah Azza wa dengan kemahamurahannya akan menghilangkan keburukan dari kita dengan caranya. Ini iya kan? Ada seseorang pernah berumah tangga sampai 15 tahun, subhanallah, tidak punya keturunan. Dan saya tahu orangnya. Kemudian kasusnya adalah istrinya selingkuh dengan laki-laki lain dan dia berusaha sabar nasihatnya tidak mau. Dia suka sayang sama istri tapi tidak mau. Ayah nikah sama laki-laki lain. Wa oh, na'udzubillah, tidak punya keturunan. Saya mungkin berpisah sama orang ini lebih dari 10 tahun kali nggak ketemu. Saya ketemu di acara tablik akbar, dia datang. Kemudian dia pesan saya, dia datang, saya ketemu terus dia mau ke rumah, saya ketemu, kemudian saudara ketemu, saya ngobrol sebentar. Saya mau nanya, nggak enak gitu kan. Tapi sudah 10 tahun. Saya langsung saya bilang, gimana akhi, apa tidak berumah tangga lagi? Oh Alhamdulillah, sekarang saya sudah berumah tangga, dia bilang. Malah saya baru tahu bagaimana kuasa Allah dengan terpisahnya saya sama istri saya dulu itu. Jadi ternyata istri ini dulu punya kesalahan, nih, keburukan. Akhlaknya disuruh tutup aurat nggak mau, sholat juga malas, segala macam hal nggak mau. Maka Allah punya cara memisahkan, subhanallah terpisahkan. Perempuan ini buat kesalahan dengan alamnya sendiri, lari dengan laki-laki itu. Dia akhirnya dibilang saya dinikahkan sama Allah swt dengan seorang perempuan akhwat di pengajian yang baik, tutup aurat. Dan sekarang Allah karunia saya tiga orang anak. Tadinya nggak bisa nggak bisa punya. Jadi Allah itu kalau sudah kita libatkan dan kita bermanja-manja sama Allah, Allah yang atur semuanya dan kalau Allah yang atur teman-teman luar biasa. Udah kita cuma bisa mengatakan subhanallah, udah nggak bisa lagi bicara yang lain. Allah kalau sudah campur tangan teman-teman sekalian luar biasa. Kalau kita ditolong oleh seorang pejabat manusia saja kita sudah merasa terlindungi. Bagaimana dengan sang pencipta Allah? Gitu. Sampai saya berbicara dengan beberapa teman-teman pada pertemuan yang ada terjadi antara saya dengan beberapa orang, mungkin 5-10 orang. Terus mereka tanya, Ustaz tidak ketemu sama Raja Salman? Saya bilang, saya setiap hari ketemu sama Raja. Setiap hari saya ketemu sama Raja. Bukan Raja manusia tapi. Hmm? Raja yang sebenarnya. Sholat itu ketemu sama Raja Allah. Hah? Setiap saat saya ikut bertemu tanpa melalui perantara, protokol, tanpa semua. Raja langit dan bumi, setiap hari. Kenapa kita kadang-kadang lupa, tidak berpikir ke sana. Kadang-kadang juga saya bilang sama mereka, kalau saya ditanya pekerjaannya apa Ustaz, saya bilang saya pegawai kerajaan. Kerajaan langit ini, bukan kerajaan dunia. Ini tempat teman-teman, masjid yang sedang Bapak Ibu dudukin ini, jauh lebih mulia daripada seribu istananya, satu juta istana raja dunia. Ini walaupun kita merasakan tempat ini mungkin lebih sederhana, warnanya cuma biasa, beda dengan istana para raja dunia. Ini istananya sang pencipta Allah, rumahnya. Dan Allah memuliakan orang yang datang ke rumahnya, ke istananya. Gitu kan? Bagaimana kita berpikir tidak berpikir ke sana? Dan ini hanya akan muncul kalau kita selalu menanamkan masalah muraqabah itu. Merasa Allah memang mengawasi kita dengan cara yakin dengan janji Allah, kerjakan kayak tadi anak muda itu, yakin dan dikerjar sama dia adalah masalah itu dan yakin kalau dia berbuat dosa akan dihukum. Serta kalau dia sudah terlanjur buat dosa bisa masih bisa kembali, minta maaf saja sama Allah. Udah sederhana sekali, sangat bahagia orang seperti itu. Kata beliau itulah jiwa yang dimiliki as-sabiqun al-awwalun atau generasi pertama dari salafus saleh umat ini ketika mereka merasakan jiwanya seperti itu sehingga keyakinan mereka sempurna dan mereka sampai pada derajat orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berikut asar-asar mereka, maksudnya kisah-kisah mereka. Kisah-kisah orang saleh. Dikatakan kepada Junaid rahimahullah salah satu tabi'in, dengan apa kita menundukkan pandangan kita dari yang haram maksudnya? Bagaimana supaya mata saya tidak melihat hal-hal yang haram? sehingga Allah tidak murka dengan saya. Dia mengatakan dengan ilmuhmu belajar agama bahwa pandangan zat yang melihatmu lebih mendahului daripada pandanganmu terlihat objek yang dituju. Yakin sebelum kau lihat yang haram, Allah sudah lihat kau duluan. Hati-hati. Dan dia larang. Maka berbahaya. Walaupun Allah dengan kemahamurahannya, zat maha pengampun, saya sudah saya bilang, kita sudah telanjur buat, dia masih memaafkan kita sebesar apapun dosa kita. Sampai orang murtad dari agama Islam pun kalau dia mau kembali masih diterima oleh sang pencipta Allah. Fir'aun mengaku Tuhan masih dibukakan pintu taubat. Jadi Allah maha pemurah, maha penyayang. Yang kedua kisah Sufyan al-Thawri rahimahumullah. Ini salah satu ulama tabi'in juga berkata, hendaklah engkau selalu merasa diawasi oleh zat yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya Hendaknya engkau selalu berharap kepada zat yang pasti menepati janjinya. Dan hendaknya engkau selalu takut kepada zat yang kuasa memberi hukuman. Jadi tiga peringatan penting Sufyan ini. Saya ulangi. Hendaklah engkau selalu diawasi oleh zat ya, merasa diawasi oleh zat yang segala hal itu tidak tersembunyi darinya. Allah tahu semua. Sebagaimana sudah kita jelaskan dari awal pertemuan tadi. Yang kedua, Hendaknya engkau selalu berharap kepada zat. Jangan berharap pada manusia, makhluk nggak ada gunanya. Terlalu kecil sekali. Tapi selalu berharap kepada zat yang pasti menepati janjinya. Dan yang ketiga, hendaklah engkau selalu takut kepada zat yang kuasa memberi hukuman. Hati-hati, hukumannya Allah kalau datang, inna Allah syadidul iqab. Hukumannya Allah berat. Seseorang bisa merekayasa keadaan, bisa mengubah performanya, menipu orang. Tapi ternyata dia dusta atau dia penjahat, maka Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk membongkar. Kata Nabi SAW, siapa yang mempermalukan atau membuka aib saudaranya muslim, maka Allah akan membuka aibnya walaupun di dalam rumahnya. Jadi ini berbahaya sekali, hati-hati. Yang ketiga Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah berkata kepada seseorang, "Hai pemuda, merasalah selalu diawasi Allah." Pemuda tersebut bertanya kepadanya, murakabatullah merasa diawasi Allah itu ya. Pemuda tersebut bertanya kepadanya tentang murakabatullah. Maka ia berkata kepadanya, jadikanlah dirimu seakan-akan senantiasa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat Abdullah bin Dinar rahimahumullah berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab ke Mekah. Lalu kami singgah untuk istirahat di salah satu jalan. Tiba-tiba seorang pengembala turun dari gunung melewati kami. Umar berkata kepadanya, Hai pengembala, juallah kepada kami seekor kambing dari kumpulan kambing itu. Lalu si pengembala berkata, sesungguhnya kambing itu ada yang punya. Umar berkata, katakan saja kepada tuanmu bahwa kambing tersebut telah dimangsa serigala. Maka budak atau pengembala tadi berkata, di manakah Allah? Lalu Umar menangis dan keesokan harinya Umar mendatangi tuan si pengembala tersebut, kemudian membeli budak tersebut dari tuannya lantas beliau memerdekakannya. Jadi Allah Azza wa Jal tidak melihat kedudukan kita, jabatan kita siapa, tapi bagaimana kedekatan dengannya. Ada kisah yang lain Bapak Ibu sekarang seorang budak ginukil juga dia sangat soleh karena solehnya waktu lagi diperjualkan belikan di pasar maka ada seseorang orang soleh juga kaya beli dia lihat ini orang kelihatannya soleh ucapan-ucapannya selalu mengucapkan nama Allah Diajak ke rumahnya orang soleh ini, eh, orang kain lalu dikatakan pilihlah tempat yang kau mau. Ada banyak budak-budaknya yang pekerja, pilih yang kamu mau. Dia tunjuk tempat yang paling pojok dan sudah agak rusak. Dia bilang ini saja. Kata tuannya kenapa kau pilih tempat ini? Dia bilang karena tempat ini akan menjadi indah kalau digunakan berhubungan dengan sang raja. Allah subhanahu wa ta'ala. Kata tuannya baiklah terserah. Diperbaiki sama dia kemudian dia mulai ibadah. Tuannya satu malam merasa gelisah. Merasa gelisah dia tidak bisa uh, apa namanya berpik, uh, bergerak ya tidur maksudnya maka dia bilang saya keluar saya kontrol rumah saya lewat di rumahnya atau di ruangannya budak gitu saya lihat atap rumahnya seperti terbuka dan ada cahaya yang masuk ke dalam malam hari zaman dulu tidak ada penerangan lampu kayak kita maka dia bilang saya intip di celah-celah dinding ruangan tersebut saya temukan orang itu sedang sujud kepada Allah dan cahaya sedang turun di atas kepalanya maka saya berkata kepada, maka saya dengarkan doanya dari malam sampai pagi. Dan selalu dia ucapkan, setiap dia minta hajat lalu dia mengatakan, Ya Allah, penutupan doanya. Sesungguhnya kalau bukan karena haknya Tuanku sekarang ini, yang aku harus berikan, maka aku akan habiskan seluruh umurku ibadah kepadamu. Maka ini orang sampai menjelang subuh baru dia tinggalkan. Setelah didengarkan doa-doa yang indah dari budak ini, kemudian dia pulang ke rumah, ke kamar tidurnya, istrinya tanya, kemana saja? Dia bilang ceritanya seperti ini. Istrinya awalnya tidak percaya. Dia bilang, baik, besok malam kita sama-sama ke sana. Besok malam diajak istrinya dilihat. Terjadi hal yang sama. Cahaya yang terang, orangnya lagi sujud, dia ucapkan kalimat-kalimat doa yang mulia sama. Akhirnya mereka sepakat suami istri kita bebasin aja budak ini. Ketuk pintunya menjelang subuh, kami sudah dengarkan doamu semalam, kami bebaskan kamu. Maka dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit mengatakan, Ya Allah, kalau seandainya setelah ibadahku yang aku kerjakan kepadamu ini mengganggu hubunganku denganmu, matikanlah aku tiba-tiba meninggal orang itu. Tiba-tiba meninggal. Tapi di sini saksi bahasan adalah bagaimana kedekatan seorang budak pun posisinya dia seseorang yang sangat miskin, susah diperjualbelikan, tapi kedekatannya dengan Allah tidak mengganggu pekerjaannya dan itu tidak penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus tahu masalah ini. Kisah yang lain disebutkan ada seseorang miskin, punya anak sekian beberapa orang. Ini kisah-kisah salafus saleh dulu. Dia pas mau makan sama istri sama anak-anaknya, ada empat lima orang anak mau makan sama-sama dan cuma ada sedikit makanan, tiba-tiba ada yang ketuk pintu orang miskin. Dia bilang begitu, dihidangkan, mau dihidangkan makan, mau makan, ada yang ketuk pintu. Saya suruh istri saya buka, dibuka pintu ternyata ada orang miskin yang minta. Orang dia, mereka miskin, ada orang miskin lagi minta. Kami sudah sekian hari nggak makan, berikanlah makanan. Istrinya tanya dia, kasih makanan. Dikasih makanan semuanya. Karena kalau dibagi dua juga nggak cukup. Orang itu juga punya anak banyak dia sama istrinya orang mukmin. Perjalanan waktu beberapa saat selain kalau kita mungkin berapa jam, kelaparan semuanya. Anak-anak lapar, dia lapar, istrinya lapar. Tengah malam nih. Ya, kalau kurang lebih kita sekarang di awal malam jam 12 malam gitu. Istrinya bilang bagaimana? Anak-anak menangis semua kelaparan. Kita juga kelaparan semua. Dia bilang baiklah, saya akan keluar, saya akan cari rezeki Allah. Nanti Allah akan kasih nanti. Dia bilang orang ini cerita, dia bilang saya keluar dari rumah, saya pergi ke masjid dekat rumah. Kemudian saya sholat malam sambil berdoa kepada Allah, dan kalimatnya saking manjanya sama Allah mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu kalau saya dan istri saya dan anak-anak saya kelaparan malam ini. Jadi bahasanya semua dirincikan, minta kepada Allah pada hal-hal yang kecil pun, minta makanan kepada Allah. Saya malam ini lapar ya Allah, berikanlah makanan. Gitu kan? Dikatakan dalam kisah ini, ada seorang amir, amir bisa kita katakan raja atau gubernur wilayah itu, sudah seminggu gelisah, mau bertobat kepada Allah. Sudah seminggu gelisah mau bertobat kepada Allah. Maka dia pun gelisah. Amir ini malam itu dia nggak bisa tidur. Dia keluar, dia ambil makanan terbaiknya, harta terbaiknya dari emas berkantong-kantong dibawa sama dia. Dia bilang, Ya Allah, sebagai bentuk taubatku kepadamu, maka aku akan membagikan ini kepada orang yang membutuhkannya malam ini. Dan aku tidak akan memegang tali kekangan kuda ini, aku akan biarkan dia menuju ke arah yang manapun kau pandu. Maka kudanya pun jalan hanya masuk ke dalam masjid yang ada orang susah tadi. Ini kisah nyata. Pada saat masuk dia bilang, Amir ini bilang, saya tidak tahu kenapa kuda saya ke sini. Tapi ini rumahnya Allah. Pasti ada sesuatu. Dia bilang saya turun dari kuda, saya masuk, saya temukan orang itu lagi berdoa. Dan doanya minta makanan. Maka saya pun berkata kepada orang tersebut setelah dia, setelah dia salam, eh, saya sudah dengarkan doamu dan saya salah satu hamba Allah dia bilang dan saya pemimpin amir ya, wilayah ini saya niat taubat dan saya ingin memberikan ini maka saya berikan kepadamu ambillah harta ini uang ini Uang ini cukup untuk dia menjadi orang kaya karena banyak sekali dan makanan juga sudah cukup. Dan dia bilang, Amir ini bilang, pemimpin ini bilang, kalau seandainya kau butuh apa-apa datang ke istana saya saja. Jawaban orang itu di depan raja tadi pemimpin wilayah ini dia bilang, kalaupun saya butuh saya tidak akan datang kepada anda, tapi saya akan datang kepada Tuhan anda dan Tuhan saya Allah yang telah membuat anda datang malam ini membawakan makanan. Coba kita bayangkan kalau kita di posisi orang ini teman-teman sekalian. Kalau misalnya kita lagi punya hajat, kemudian ada satu orang yang kaya datang kepada kita. Kemudian dia menawarkan kepada kita solusi. Misalnya kita terlilit utang, atau misalnya kita mau bayar rumah sakit, atau apa saja. Lalu datang orang mengatakan, baiklah saya akan bayarkan. Mungkin, mungkin pikiran kita pendek sampai di situ. Kita akan mengatakan, baiklah. Apalagi dia bilang, pokoknya butuh apa saja datang ke saya. Ini nomor telepon saya. Saya yakin kita akan lupakan Allah. itu Kita akan ke orang itu. Ambil pelajaran dari orang soleh ini. Di depan orang itu dia mengatakan, saya tidak akan datang kepada anda, tapi saya akan datang kepada Allah, Tuhan anda dan Tuhan saya yang telah membuat anda datang membawa makanan malam ini. Jadi justru kalau sudah dapat solusi, jangan malah jauh dari Allah ini. Malah harusnya jadi lebih dekat kepada Allah SWT. Allah mudahkan seorang dokter, resepnya bisa membuat kita sembuh, bukan karena resep dan dokter itu, tapi karena Allah SWT yang ingin itu. Gitu kan? Harusnya kita jadikan sebagai momen untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Dan kita mengatakan, Ya Allah, sebagaimana engkau mudahkan dokter ini menjadi penyebab aku sembuh, maka mudahkanlah setiap kali aku mengalami sakit misalnya, maka kesembuhan datang dari sisimu, bukan lagi dari dokter atau dari obat itu. Kemudian yang kelima, diceritakan dari seseorang yang soleh bahwasanya ia melalui satu kaum yang saling berlemparan. Ada sesalah seorang yang duduk jauh dari mereka. Lalu orang soleh mendatangi dan hendak menanyainya. Ia berkata, kepadanya, zikrullah lebih lezat. Ia berkata, engkau sendirian. Lalu ia pun menjawab si yang orang duduk di bawah pohon, Tuhanku dan kedua malaikatku bersamaku. Lalu si orang soleh ini berkata kepadanya, siapa yang lebih unggul dari mereka? Lalu ia berkata, orang yang diampuni oleh Allah. Ia berkata, kemana arah jalan? Lalu ia menunjukkan ke langit. Lantas ia berdiri dan berjalan. Saya ulangi kisah ini. Seorang soleh pernah berjalan, dia temukan ada kaum yang saling berlemparan, terjemahan ini perlu juga kita garis bawahi. Makna berlemparan adalah mereka saling berebut satu kedudukan, sesuatu ya, masalah dunia. Dan ini bukan berarti berantem, bukan berarti berkelahi. Tapi mereka saling memperebutkan sesuatu yang memang manusia kalau masuk mungkin bisa mendapatkannya. Mungkin jabatan, mungkin proyek, mungkin segala macam. Ada di antara orang-orang ini yang tidak ikut-ikutan, tapi ada di sekitar situ. Sementara depan matanya jelas sekali bisa dapat keuntungan dunia. Orang soleh sengaja datang kepada orang ini yang duduk di bawah pohon. Ditanya sama dia, kenapa kau tidak ikut-ikutan? Dia bilang, zikrullah lebih lezat. Dari semua itu saya berzikir kepada Allah, saya lebih suka daripada itu. Kemudian ditanya lagi kepadanya, apakah engkau sendirian sekarang? Dia bilang tidak. Tuhanku bersamaku, bersama dengan dua malaikatku. Jadi ini kalimat murakabah maksudnya. Jadi saya tidak sendirian kok. Di mana-mana walaupun di mata manusia saya sendirian, saya sedang bersama Tuhanku dan kedua malaikatku. Lalu ditanya lagi oleh orang soleh ini, siapa di antara mereka yang paling unggul? Orang-orang yang sedang berebut ini, kira-kira menurut kamu siapa yang paling beruntung? Maka dia mengatakan orang yang diampuni oleh Allah. Jadi bukan orang yang dapat proyek, siapa di antara mereka yang dimaafkan sama Allah itu orang yang paling beruntung. Ditanya lagi, kemana arah jalan kalau begitu? Kalau kau tidak ikut di sini, Kemana kira-kira arah yang paling baik? Saya tentukan jalan saya. Maka dia menunjuk ke langit. Lantas orang itu berdiri dan meninggalkan orang soleh ini. Artinya orang itu juga soleh gitu. Tapi contoh saja murakabah mereka. Yang terakhir yang kenal adalah diceritakan dari Zulaikha ketika berdoa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ia berdiri lalu menutupi wajah berhalanya. Jadi rupanya di dalam ruangannya Zulaikha istrinya Raja Mesir waktu itu yang mengajak Yusuf untuk berzina. Ada patung berhala yang disembah. Dia malu sama patungnya itu. Lalu ditutup sama dia dengan kain di depan Yusuf alaihissalam. Kan? Nabi Yusuf bertanya, ada apa denganmu ini? Apakah kamu malu dengan pengawasan benda mati, sedangkan aku tidak malu dengan pengawasan sang raja yang maha perkasa? Kemudian ada pepatah bahasa Arab yang masyur disebutkan, "Idza ma khalauta dahra fala takul khalautu walakin kul alayya rakibu wala tahsabanna allaha yaghfaru sa'ah wala anna ma tukhfi alayhi yaghibu alam tara anna al-yawma asra'u dhahibin wa anna gadan linnadhirina qaribu Apakah engkau menyendiri pada suatu hari maka jangan engkau katakan aku menyendiri apabila engkau menyendiri suatu hari Jangan pernah engkau ucapkan kalau engkau sedang sendiri. Tetapi katakan, ada pengawas yang selalu mengintaiku. Jangan engkau mengira Allah lalai walaupun sesaat. Dan jangan engkau mengira bahwa apa yang engkau sembunyikan luput darinya. Bukankah engkau melihat bahwa hari ini cepat berlalu dan besok amat cepat datangnya bagi orang-orang yang menunggu. Artinya di pepatah bahasa Arab seringkali digunakan oleh Eh, banyak ulama kita untuk mengintrospeksi diri ya, untuk menguatkan dalil-dalil syar'i yang ada sehingga memang mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Allahu alam. Ini bahasan kita insya Allah kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang dengan e, dua poin yang tersisa, masalah muhasabah atau introspeksi diri dan juga masalah <clears throat> mujahadah atau bagaimana memaksakan diri dalam masalah ibadah dalam masalah ibadah. Kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah dengan kemahamurahannya semoga majelis ini dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan juga semoga dimudahkan kita orang-orang yang e, mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dan juga semoga semua amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun Saya memohon dengan kemahamurahnya sang pencipta Allah yang saya yakin sedang melihat dan mendengar kita sekarang. Karena dia maha melihat dan maha mendengar agar menggantinya semua dosa kita menjadi pahala. Dan juga semoga Indonesia diberikan rezeki yang luas. Muslimin kembali kepada bendera Tauhid, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dan juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Serta semoga diberikan atau dikaruniakan pemimpin-pemimpin Muslim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah.